<clears throat> Kita menuliskan bacaan kitab Al-Fusul fi Sirati Rasul. Pasal-pasal di dalam sirah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Kathir, rahimahullah taala. <clears throat> Sebagian beliau menisbahkan kepada Syafi'i. Sebutkan pada pertemuan telah lewat ya tidak perlu kita mengulang-ulang tentang sirah Nabi mulai sejak turun wahyu bahkan sebelum beliau dia itu sebagai seorang nabi sejak beliau lahir sudah kita sebutkan sampai kemudian beliau diasuh, demikian juga turun wahyu, demikian kemudian beliau pun hijrah ke Madinah. Kemudian <clears throat> tentang wajibnya jihad. Sebutkan asalnya itu adalah tidak boleh dulu berjihad ketika di Mekah. Kemudian diizinkan. Diizinkan, izin saja. Kemudian ya wajib untuk orang yang menyerang. Kemudian wajib secara mutlak. Dan wajib ada fardu kifayah, ada fardu ain. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di Faslun pasal awal maghazi wal bu'us. Awal peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bu'us, utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Disebutkan peperangan yang pertama itu adalah <clears throat> Ghazwatul Abwa, perang Abwa atau Wadan itu yang pertama, ya. Adapun Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dalam Sahih Muslim mengatakan bahwa perang yang pertama adalah Al-Usyairah. Ya demikian. <clears throat> Sebutkan oleh para ulama ini sebatas ilmu Zaid bin arkom Sebelumnya ada tadi yang kita sebutkan Ghazwatul Abwa yaitu di bulan Sofar. 12 12 bulan setelah Nabi hijrah. Perang yang pertama ya perang Abwa atau Wadan. Itu, itu pertama kali bulan Sofar, Jadi satu tahun setelah Nabi hijrah. Kemudian utusan yang pertama ya sudah kita sebutkan itu adalah utusannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada pertemuan terlewat sudah kita sebutkan di bulan Ramadan. Tujuh bulan setelah hijrah. Ini utusan, utusan untuk mencegat mencegat orang-orang Quraisy yang waktu itu ada Abu Jahal. Ternyata tidak, tidak terjadi peperangan. Itu ya itu utusan yang pertama, buus, utusan untuk mencegat kalau kalau kemudian terjadi peperangan, di ya peperangan. Kalau tidak, ya tidak. Tapi kalau yang keuswah pertama kali tadi. <coughs> kalau kita kenalkan perang Badar, itu perang yang terkenal, perang Uhud dan sebagainya, itu nanti. Perang yang pertama tadi, perang Wadan atau Abwa. <coughs> yang sebutkan Wadan itu adalah suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua, ya setelah kemarin kita sebutkan utusan Hamzah bin Abdul Muthalib untuk mencegat kafir Quraisy waktu itu. Yang kedua disebutkan oleh <clears throat> Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang kedua yaitu apa? Ba'tsu Ubaidah Ibnu Haris Ibnu Muthalib radhiyallahu anhu. Utusan yang dipimpin oleh Ubaidah Ibnu Haris bin Muthalib. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim nanti akan disebutkan di Sadul Ma'ad itu di bulan Syawal. Ya, 8 <clears throat> bulan setelah Nabi hijrah. Kalau tadi kan Hamzah 7 bulan setelah Nabi hijrah. Sebutkan oleh beliau rahimahullah taala wa ba'atha yakni Nabi sallallahu mengutus Ubaidah Ibn al-Harith Ibn al Mutalib fi Rabiul Akhir. Sebutkan di sini oleh Ibnu Katsir Rabi Akhir. Kalau yani Ibnu Qayyim mengatakan di Syawal. Rabi Rabiul Akhir fi sitina au Rakiban. raqiban 60 atau 80 pengendara 60 orang sahabat atau 80 orang yang menaik menaik kendaraan biasa menaik kuda ya diutus pimpinannya adalah Ubaidah bin Haris di sini Ibnu mengatakan bulan Rabiul Awal ya Rabiul Awal 80 <clears throat> atau 60 minal muhajirin dari orang-orang muhajirin. Aidon juga. Kalau utusan yang dipimpin oleh Hamzah ya itu apa? orang-orang muhajirin semua. Ini juga orang muhajirin semua yang diutus. Ilama bil Hijaz di tempat air yang ada di Hijaz. Di asfal saniyatil marah di bawahnya tempat namanya saniyah, saniyah marah. Falaku jam'an adiman. Mereka bertemu dengan sekelompok yang besar min Quraisy dari orang Quraisy. Ya, ternyata mereka bertemu yakni utusan ini yang Nabi mengutusnya ini bertemu dengan orang kafir juga. Jumlahnya banyak juga. Dari orang Quraisy, alaihim Ikrimah bin Abi Jahal. Di situ ada Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal tahu kan, dia mati di perang apa? Di perang Badar. Mati dimasukkan di sumur Badar itu kan. Ini anaknya Ikrimah juga. Dia waktu itu kafir. Disebutkan Ikrimah ini sebuah dalam tafsir ya Ibnu Katsir. Akhirnya Ikrimah ini masuk Islam. Sebab Islamnya disebutkan juga waktu itu dia ketika <clears throat> dikejar oleh para sahabat kalah waktu itu mereka orang-orang uh, kafir Quraisy ya disebutkan di Fathu Mekah sebagian menyebutkan di Fathu Mekah di akhir-akhir sebelum Nabi meninggal maka ketika kalah orang kafir Quraisy ini Ikrimah ini anaknya Abu Jahal ini bapaknya sudah mati lama kan itu dia akhirnya pergi menjauhi Nabi SAW dan para sahabatnya menuju laut menuju menuju pantai kemudian menaiki kapal kemudian ketika menaiki kapal itu <clears throat> maka mereka mendapati ya dia mendapati orang di kapal itu ketika terjadi gelombang yang besar mau tenggelam ini, mereka ikhlas pada Allah berdoa, ya Allah, ya Allah selamatkan aku. Kemudian dia berpikir, oh iya, ketika mereka dalam keadaan sempit, mereka berdoa pada Allah ikhlas. Kenapa ketika mereka itu lapang kemudian berdoa kepada patung, Uza, Mana dan sebagainya. Nyebut orang-orang soleh, orang-orang yang apa? Orang-orang yang sudah mati. Kemudian dia mengatakan kalau aku masih diberi umur panjang, aku akan mendatangi Muhammad dan aku akan masuk Islam. Demikian. Kemudian dia pun mendapati, Nabi Muhammad SAW. Demikian disebutkan dan masuk Islam. Ini masuk Islamnya ketika melihat ini. Dan itu dibahas juga di Kitab Tauhid bahwa orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih parah. Di zaman kita ini ketika dalam keadaan senang-senang ini memanggil apa Abdul Qadir Jailani ya mengambil syekh ini syekh ini yang sudah meninggal itu agar dikabulkan doanya, agar sembuh, agar ini, agar punya ini ini, ini punya anak dan sebagainya. Ya, ketika dalam keadaan parah juga, ya ini ketika lapang dan sulit berdoa kepada patung, berdoa kepada wali-wali. Berarti parah. Kalau orang-orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam keadaan sulit berdoa kepada Allah saja. Ya demikian. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ba'idah rogi fil fulki da'wullah mukhlisin alaudin. Falamma najum ilal bari faminhum muqtasid. Ketika mereka menaiki kapal-kapal, sebuah dalam surat Luqman itu, Allah berdoa kepada Allah mukhlisin. Ikhlas. Ketika mereka selamat, syirik lagi. Ya. Adapun di zaman sekarang tidak. Ketika dalam keadaan lapang dan sulit berdoa kepada wali-wali. Ya, demikian. Juga disebutkan Ikrimah ini disebutkan di perang Yarmuk, ya. <clears throat> itu akhirnya apa? terluka dia. Kemudian dia minta air. Kemudian sampingnya terluka juga. Ya, kemudian dia mengatakan berikan kepada sampingnya yang luka itu. Kemudian yang sampingnya juga ketika uh, dia mau minum, dilihat sampingnya luka juga. Akhirnya diisyaratkan berikan kepada sampingku. Sampai kemudian berputar, memutar itu menyuruh kembali kepada Ikrimah lagi. Kemudian dikasih Ikrimah dia sudah mati. Dikasihkan sampingnya tadi sudah mati. Demikian juga sampai mati. Demikian disebutkan. Jadi waktu ini disebutkan mereka bertemu dengan orang Quraisy, orang kafir yang waktu itu di situ ada Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Wakil sebagian mengatakan balkan alihim mikros bin Ya Yani mereka di situ ada mikros bin hafes. Falam yakun bainahum kita dan tidak ada peperangan. Cuma bertemu saja. Ya. Illa kecuali anak saat bin Abi Waqqas, saat bin Abi Waqqas panjang nih sahabat yang disebutkan termasuk 10 orang yang, yang dijamin masuk surga. Sahabat yang kemudian mengalahkan Persia Ya Masya Allah di antara karamahnya ketika perang Qadisiyah itu beliau ini Rodlanhu dan sahabat-sahabat dia itu melewati sungai, berjalan di atas sungai. Berjalan kendaraan-kendaraan mereka itu di atas apa? Kuda-kuda mereka di atas air berjalan sampai orang-orang Persia itu lari tunggang-langgang. Ini bukan bukan manusia ini, ini jin dan sebagainya. Demikian disebutkan karamah saat bin Wakos. Kemudian disebutkan beliau di fitnah kan oleh Banu Hanifah waktu itu dituduh dia ketika perang banci, kemudian dapat gonimah tidak dibagi, kemudian e, ketika sholat tidak benar, akhirnya dia mendoakan orang itu, Abu Sa'adah itu, ya mendoakan dia kejelekan. Dan Umar ketika mendapatkan kabar itu dicopot langsung saat bin Abi Wakos yang menjadi gubernur di situ, dicopot. Ya karena sudah diucapkan Allah musta'an dan dusta itu. Dan ini panjang. Dan beliau saat bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat bin Waqqas ini sungguhnya beliau rasyaqa al-musyrikin yauma idzin bisahmin, yakni melemparkan kepada orang-orang musyrik pada hari itu saham. Ya, anak panahnya. Bahkan awwala saham rumya bihi fisabilillah. Maka itu adalah pertama kali anak panah yang dilemparkan kepada orang musyrik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali melempar panah adalah ini. saat bin Abi Waqqas di di utusan ini ya pertama kali yang melempar di jalan Allah Subhanahu wa taala wa farra al minal kufar ilal muslimin dan lari pada hari itu di antara orang-orang kafir kepada kaum muslimin yakni bergabung kepada kaum muslimin masuk Islam Al-Miqdad atau bergabung bergabung kepada kaum muslimin Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi yakni Miqdad bin Amr Al-Kindi menuju kepada kaum muslimin wa Utbah bin Ghazwan demikian juga Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhuma ini dia bersama orang-orang kafir Quraisy kemudian bergabung kepada kaum muslimin. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan hadani al-bi'tsan, maka dua utusan ini utusan yang kemarin kita bahas. Utusannya Hamzah bin Abdul Muthalib, demikian juga utusan Ubaidah bin Haris ini, keduanya ini adalah awal royah akodah Rasulullah SAW. Pertama kali royah bendera yang Nabi SAW ikat ini pertama kali utusan. Walakin ukhtalifa fi ayyihima kana awal. Terjadi perselisihan di, di antara para ulama di mana dari dua ini yang lebih dulu. Apakah Abdul Muthalib ya Hamzah bin Abdul Muthalib ataukah ini? Wakila sebagian mengatakan innahuma kana fi sanah al-ula minal hijrah. Sesungguhnya keduanya itu di tahun yang pertama dari hijrah. Bahwa kol Ibnu Jarir atau Bari. Ini adalah pendapatnya Ibnu Jarir atau Bari, pemilik tafsir atau Bari. Wallahu taala alam. Ya, demikian disebutkan oleh Ibnu Katsir. <clears throat> Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah taala dia menyebutkan di Zadul Ma'ad halaman 150 sebutkan di sini oleh beliau Syariah Ubaidah bin Harith ini Syariah pasukan kecil utusan ini juga dijuluki apa Syariah pasukan kecil Nabi tidak ikut Tuma bahasa Ubaidah. Kemudian Nabi pun mengutus Ubaidah bin Haris tadi kita sebutkan di Batan Robi. Nah, tempat namanya Batan Robi di bulan Syawal. Berbeda dengan pendapat <coughs> Ibnu Katsir tadi, ya. 8 bulan setelah Nabi Hijrah. Disebutkan wa qadalahu liwa abiyat, benderanya adalah putih. Dibawa oleh Mistah bin Usasah bin Abdul Muthalib. Ini yang membawa bersama dengan 60 orang-orang muhajirin tidak ada orang ansor di situ ada Abu Sufyan ya, belum masuk Islam waktu itu dan musuhnya 200 orang kalau kaum muslimin kan 60 atau 80 ini di daerah yang dia itu Asyara Amyal 10 mil dari Jufah Jufah itu dekat Madinah kan itu jadi